Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana Illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Wa tub إنك أنت التواب الرحيم فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام para bapak, para ibu. Niki tasih nggunakaken tarjamah hikam. Niki jus kaping sekawan tinggal tiga munajat. Sabadane rampung. Jus kawan mengke gunakan mutiara indah Iku penjelasan ingkang sangat luas ingkang sakit dengan waos Mugi menawi kelontangaken kados niki menawi jangan boten nyerat niku mun ilang mawon. Diterangno lali, terangno lali. Nah, ini luas kalau tulis teng mutiara niku. Tapi kula tasih tetep gunakaken kitab Kitabe niki Mungkin mulai jus awal dengan nggih kagungan kitabe. Ditetep kula waca utawi iku mangke penjelasane kula tulis wonten mutiara niku. Niku nembe jus awal jilid pertama. Jilid kedua nggih sampun selesai ning dereng dicetak. Mungkin tetap gunakan kitab niki. Mila kulo suwun kangge lari santri sepatu siap Kitab tarjaman hikam mulai juz awal sampean siapaken. Jadi di samping nganggo kitab niku kula tetap tabarukan ngangge kitab niki ingkang kagungan kitab kuning nggih tetep dibeta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin halaman 1198 Para bapak niki keterangane sampun nginggil sanget Mirane jangan perhatosaken ojo sampai salah paham. Bismillahirrahmanirrahim antal la ilaha ghairuk li kulli syai' Fama jahilaka syai' Wa anta alladhi ta'arafta ilayya fi kulli syai' Faru'aituka dhahiran fi kulli syai' Fa anta dhahiru li kulli syai' Anta utawi panjenengan ikwaladzizat la ilaha kang ora ono pangeran iku maujud ghairuka saklintune panjenengan yuk batu kang disembah sopo ilah au yustanatu utawa dadi sendenan utawa den sendene apa ilahi ilah fi syai'in ing dalem suwiji-wiji tarafta ngetingalaken panjenengan atau mengenalkan diri panjenengan dikuli syai' maring saben-saben suwiji-wiji. ja'ata tegese dadosaken panjenengan nafsaka ing zat panjenengan makrufan ingkang den weruhi diweruhi dikenal likuli syai' maring saben-saben suwiji-wiji. Bima sebab barang audak tahu kang nitipaken panjenengan rueng ing ma fi ing dalem kulli syai minanuri minan nuri saking nur alladzi kang arrafaka kang bisa weruh apa ladzi ka ing panjenengan bihi kelawan ladi arofa arafaka kang weruh kang bisa weruh sapa kulli kain kaimbengan bihi kelawan ladi Fama jahila kamu mboten budu ing panjengan opo sae sewiji-wiji bal soro balik dadi apa kullu syek saben-saben suwiji-wiji dadi iku ya'rifuka waruh apa kullu syek ka ing panjenengan Wanta utai bengat iku lalidat ta'arafta kanget deng sapa panjenengan kang mengenalkan diri panjenengan ilaya dateng kula pikulise ing dalem saben-saben swiji-wiji bian audakta kelawan yento nitipaken pengen pia ing dalem kula nurun ing nur Faraituka mongko baruh sapa kula kaing panjenengan zahiron ingkang pertelo fi kulli syai' ing dalem saben-saben suwiji-wiji. Bisa babi dzalikan nur kelawan sebab mengkono-mengkono nur. Fa anta mongko trebengan iku Allahiru kang pertelo likuli syai'il maring saben-saben suwiji-wiji ya fa anta dhahiru iku mufarraun den pangpangaken alama ing atase barang qoblahu kang tetep ing dalem sadurunge fa anta dhahiru likuli syai' Engkaulah Tuhan yang tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau telah mengenalkan diri pada tiap-tiap sesuatu. Sehingga tiada sesuatu yang tidak mengenal kepadamu. Dan engkau pula yang mengenalkan diri kepadaku dalam segala sesuatu. Sehingga aku melihat engkau dengan jelas pada setiap sesuatu. Maka engkaulah yang dohir, yang jelas pada tiap-tiap sesuatu. Para bapak, La ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini pengakuannya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari Engkaulah Tuhan di mana tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Lalu Bapak pengertusane la ilaha illallah. Iku bertingkat. Enten la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. La ilaha tidak ada Tuhan yang dibuat sandaran kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang menjadi tujuan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang harus dicintai kecuali Allah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ki perbapa artine niku kathah. Ana arti sing dek dhewe. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Orang yang mengartikan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Ini kadang masih mengharapkan hal-hal yang merupakan pemberian dari Allah Orang menyembah kepada Allah, beramal baik kepada Allah, tapi ia masih membutuhkan imbalan dari Allah. Baik imbalan itu adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tiang-tiang sing beramal bagus terhadap Allah masih mengharapkan imbalan. neng dunyo kepenak, neng dunyo bahagia, neng akhirat bahagia. Puncaknya selamat dari neraka masuk surga. Itu adalah orang ahli syariat. Orang ahli syariat Enten la ilaha Artinya tidak ada yang dibuat sandaran illallah kecuali Allah. Tiang-tiang ahli syariat tujuannya pengen bahagia neng dunia, pengen bahagia neng akhirat, Artinya selamat dari neraka dan masuk surga. Ini jangan sampai bersandar kepada dirinya. Jangan sampai bersandar kepada amalnya. Tapi bersandarlah kepada rahmat Allah. Karena hakikatnya Orang yang selamat dari neraka masuk ke surga itu adalah bifadlillah wa birahmatihi. Ini adalah dengan fadl Allah dan dengan rahmat Allah. Hakikatnya bukan dari amalnya ia sendiri. Amal dia sendiri itu adalah merupakan sebab saja. Merupakan sebab tok. Tapi sing no slamet neraka mlebu swarga itu semata-mata hanya Allah dengan anugerah dan dengan rahmatnya. Ibu bolak-balik kula terangno. Contohnya no wong loro berobat nengone dokter. Berobat nengone dokter untuk terapi alternatif. Niku hanya merupakan sebab Bukan menjadi hakikat penyembuhan. Penyembuhan bukan dari dokter, penyembuhan bukan dari terapi, tapi penyembuhan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ki ditandur ning ati ditandur. Mulane kula pengen sing tasih tergolong wong ahli syariat mengharapkan keselamatan dari neraka mengharapkan masuk surga ojo bersandar neng amal sampean Tapi tidak berarti ninggal amal keliru nih. Ojo diateni tinggal amal, amal ya. Yang seaktif mungkin. Amal yang semaksimal mungkin tapi untuk mencapai keberhasilan jangan bersandar kepada amal. Paham betul? niki kabeh niki berdasar la haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan untuk mencapai tujuan kecuali dengan pertolongan Allah. Okay. Butuh enten kecuali dengan pertolongan kekuatan saya tidak ada, Kecuali dengan amal saya tidak ada. Yang ada itu adalah billahil aliyil adik. Ih para bapak. Banjur munggah maneh tingkatane wong ahli thariqah. Kono wong ahli tarikah iku sing dituju namung Allah. Yang dimaksud namung Allah. Tujuane wong ahli tarikah niku kurbullah. Dekat dengan Allah. Ma'rifatullah mengerti yang hika, hakikat tentang Allah. Musyahadatullah memandang Allah. Niku tujuane wong ahli tarikat. asli nih wong ahli tarikat. ini kata wong ahli tarikat sing wis gak asli. <laughs> Ya wis biat 50 taun leh lakoni. Tapi panggah wedi neraka, panggah pengen sur surga. Nggih. Iku tujuannya wong ahli syariat. Nek tujuane ahli tarekat iku nggih kurbullah ma'rifatullah, musyahatullah. Kalau Bapak Krana tujuannya wong ahli tarekat niku parek Allah. Ma'rifat Allah, musyadatullah. Niku nek zikir la ilaha aila maksuda. Urano pangeran kang disejuk, illallah kecuali Allah. Ora enek sing disejo kejaba Allah. Iki wong ahli tarekah. Lah wong ahli syariat iku sing disejo swarga. Sing disejo slamet neraka. Iku sing disejo. Mulane wong ahli syariat nek ngarteni la ilaha illallah lama buddha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tapi nemis ahli tariqat jamene dikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lesane atine lama kesudah illallah la maqsuda illallah la maqsuda illallah ora nek sing disejo kejogomu Allah Bapak mungkin nek meningkat meningkat meningkat Kadang-kadang wong niki diweruhno apa-apa sing indah. Ini terkadang diuruhno alam gaib sing indah-indah nggih. Diuruhno alam gaib kadang widodari nggih. Diuruhno alam gaib kadang-kadang diuruhno malaikat. Alam gaib terkadang diuruhno surga dan lain-lain. Kapane mun diurono hal-hal sing nyenengno. Iku terkadang wong wis bingung. Wis bingung iku mu apa ya? Iku mu apa ya? Sampai bedino gak iso turu. Akhire lali Gusti Allah. Kondo ning kiai Pak Yai kula dikir kok sumerep ngeten ngeten ngeten. Lajeng iku kula pikiri mon niku napa lah Diuruh ngono sampe lali ya Allah wis mikiri kuwi tok. Nang maneh sampe terus ngipi dadi ya India, tak mikiri iku wae. Niku sampean diuji, nggih. Diuji temenan to demen sampe aku. Diuji diuruhno widodari. Nggih. Wahil demen dari dipikiri ya sing diweruhno. Akhir lali Gusti Allah. Oh, nek ngono seneng aku ku mbujuk. gak temenan. bukti ini tak uji tak ono bidodari wis seneng widodari. Tuh mm. oh, niku widodari. Kadang-kadang gak dari pas zikir ketok pacare. Wis lali, wis Gusti Allah wis lali. Hmm malih la ilaha illa pacar la ilaha illa pacar Dah mulane nek wis weruh apa-apa sing nyenengno, sing nyenengno la ilaha diganti la mahbuba illallah, la mahbuba illallah. Ora ana sing disenengi kejaba mung Para bapak, bis ngeriku tentang la ilaha illallah. Kita araf tali kulise, Fama jahilaka syek. Allah ku mengenalkan, mengenalkan diri. Mengenalkan diri isilai datang segala sesuatu. Allah mengenakan diri kepada langit. Allah mengenakan diri kepada rembulan. Allah mengenakan diri kepada matahari. Allah mengenakan diri kepada bintang-bintang. Apa saja yang berada di langit. Allah mengenakan diri kepada apa saja yang di bumi mengenalkan diri pada gunung-gunung, mengenalkan diri pada hutan-hutan, mengenalkan diri pada laut, mengenalkan diri pada danau, mengenalkan diri pada sungai-sungai, dan apa yang ada di semua laut, di hutan, dan semua di sungai. Itu Allah mengenalkan diri. Lek ngenalku ya apa? Disebut dengan iki nur sebab Allah meletakkan nur pada mereka. Nurku apa jenenge pengertian. Nuriku ilmu yang diberikan Allah sehingga bisa mengerti. Nur sing diwenehno Gusti Allah sehingga bisa mengenal Nur itu ilmu. Syakautu ilah waki insu akhi fadhi fa arshadani ila tarakil ma'asi wa akhbarani bi anna al manurun wa nurullah ila yuhdalil asyik iki minan nur nur nuri Allah sing diseleh di dalam segala sesuatu sehingga segala sesuatu mengenali Allah para bapak Imam Syafi'i merasa kesulitan menghafal ilmu. Kemudian lapor kepada gurunya yang bernama Syekh Waki. Tak lapor no Syekh Waki, suahidi. Saya menghafal kok sulit. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau memberi petunjuk kepada aku agar meninggalkan maksiat. Nggih. Wa ahbaroni bi annal ilma nurun dan menerangkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah dan cahaya Allah artinya nur la yuhdalil asyik tidak akan diberikan pada orang yang maksiat. Nah Mane para bapak nek panjen golek ilmu anak-anak santri ojo sering maksiat. Nggih. Ojo ning ngimbung delok yarek liwat la opo. Ojo sering maksiat. Tinggalkan maksiat diganti dengan berzikir, diganti dengan istighfar, diganti dengan baca selawat. Engko atine ku padang dimasuki nur Allah. Nur Allah artinya ilmu yang diberikan kepadanya. Wa nurullah la yudalil asyik. Bapak, segala sesuatu yang diciptakan Allah. Niku mengenal pada Allah. Sebab apa ada nur yang ditaruh di situ? Ilmu Allah. Diseleh neng gunung-gunung mengenali Allah. Diseleh neng laut, laut mengenali Allah. Diseleh hutan, hutan mengenali Allah. Nggih, Ditele kebu-kebu mengenali Allah. Loh, carane mengenali dos pundi? Ya, bukti kabeh iku mensucikan Allah. Seandainya tidak kenal, tidak akan mensucikan Allah. Jadi kebu itu ya muni maha suci Allah. Nggih, jangkrik-jangkrik yang maha suci Allah. Mene bengiku krik-krik, krik-krik. Sampai ngiler kono krik-krik terus. Nggih. Nggih. Niki maca tasbih pada Allah. Gunung-gunung baca tasbih pada Allah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Semua yang di langit, semua yang di bumi, itu semuanya mengatakan Maha Suci Allah. Eh, terus pundi? Kulo kok berarti pirang Bapak Yai, bajen kuping mau budek. Ini bukan bukan pendengaran telinga ini, tapi pendengaran hati. Biar nanti kau cerita, no. Dinun Al-Misri jaring iwak neng segoro mengajak putrinya yang masih kecil mesti jaring. Isu sampai awan ora oleh apa-apa. Oleh iwak wader cilik situk tok. Nggih. Diwehno putine nak oleh situk tok. Nggih. Wader cilik. Bar ngoten didelok anake ingsange iki kengkap-kengkap ngeten. Ingsange. Peso ing sange Pak. Nek bernafas kan liwati Nggih. Ini sangkat-angkat gitu. Kali sang niku mengap-mengap. Gitu. akan malih teng segoro. Lu nak kok gak menghargai kangilane bapak nak? Boten, Pak. kalau boten seneng rizki sing berzikir kepada Allah. Lho niki engkap ini ki berzikir nggih. Lesane cangkeme iwak niku mengap-mengap niku maca tasbih nggih. Nek sampean ku deloke kok mengap mengap ngono tok, sik urip iki ngono tok. Niku maca tasbih karo Bapak nggih. Lho bisa ngerti yai zikir. Bisa ngerti yai maca tasbih. Nih awak awakmu zikir terus, roh iwak mengap-mengap iku awakmu ngerti nek iku berzikir. Nggih. Nek awak awakmu ku maca tasbih terus cangkem iwakku mengo-mengo, awakmu ngerti nek iku maca tasbih. Nggih. Tapi nek kula sampean kafe lali teng riku, tengah Allah lali. Senengin dulu jangkrik iku nek jangkrik lanang iku lari, nggih enten keriting nggih. lari keriting. Tapi nek wedok lari lurus. Sama suara seneng ambek jangkrik itu. E Apa mana yang didu ngono, cokot-cokotan pupu. Sampai situ edit, cokot sampai tugel pupune. Aman niku lali mek Gusti Allah. Saman gelem ta didu ambek sapi ngono. Didu gelem. Iku makhluk Allah mbok du menyiksa. Iki sebabe lali mbek Gusti Allah. Tapi kapan eling ning Gusti Allah ngono ya kuasane Allah. Nek kapane jangkrik iku wedok kok lari lurus. Nek jangkrik lanang kok lari keriting. Eh begitu kekuasaannya Allah. Nek wong iku nek lanang duwe jenggot berengos. Mm-hmm. Nek wedok gak duwe jenggot berengos, kekuasaane Allah. Tapi nek wedhus ku lanang ya ana jenggote, wedok ya ana jenggote. Lu <laughs> berengos wong lanang wedok gak berengosen. Tapi nek kucing wedok ya berengosen, lanang ya berengosen. Iku sama ngeling kekuasaane Gusti Allah, nggih. Nek krungu kucing ngeong, ngeong. Wah, kucing maca tasbih. Maca tasbih. Kalau <laughs> bapak. Niki kabeh podo mau cot tasbih dengan Allah dengan cara yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Bahasanya tidak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Surat Hasyr ayat 1. Surat Hasyr ayat 1 Allah berfirman sabbaha lillahi mengatakan maha suci kepada Allah. Wahbi ku podo ngomong maha suci Allah, maha suci Allah. Apa? Apa-apa sing ning langit, apa-apa sing ning bumi, Wahbi ku podo maha suci Allah, maha suci Allah. Iku nek diterjemah dengan bahasa Indonesia. Wahbi ku mensucikan Allah. Bawal Azizul Hakim. Allah itu ada maha luhur dan maha bijaksana. Duh, enak, ikhwah, bagi pada subhanallah, pada subhanallah kalau di harapkan. Maha suci Allah, maha suci Allah kalau di Indonesia kan. Ini berarti mengenal Allah. Tidak mungkin mensucikan tanpa mengen mengenal. Nah, Iki segala sesuatu adalah kenal dengan Allah. Lele kucing kenal Allah. eh semut kenal Allah. eh cempe-cempe kenal Allah. Wedus-wedus kenal Allah, menungso gak kenal Allah, kurang kebangetan. <laughs> Lah patek kenal. Bukti ini apa? Wong oh, lisane tinggi kerasani, ya, misalnya. Ora dingge pikir. Mulane Imam Ghazali memberi tuntunan yang boleh amalkan secara rutin nek malam Jumat dina Jumat gak leren maca ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nek malam Sabtu dina Sabtu la ilaha illallah Nek malam ahad dino ahad ya hayu ya qayu. Nek malam Senin dino Senin la haula wala quwata illa billah. Nek dino Selasa malam Selasa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek Rabu asafillah alazim. Nek Kamis subhanallahilazim wa bihamdihi. Iki supaya lisan niku selalu menyebut nama Allah. Selalu. Itu namanya kenal Allah. Kadang-kadang kita boten kabatek kenal. Mulai sangkemku alduwitu, alduwitu, alduwitu. Oh bendina ku duit perusahaan usaha tak tahu leret. Tidak pernah menyebut nama Allah. Ya. Nyebut nama Allah kan tadi sembahyang. <laughs> Kadang sembahyang ya, melafatkan Al-Quran tapi hatinya lupa juga kepada Allah. Di mature Syekh Buna Toilah Sakandari Ya Allah Gusti engkau mengenakan dirimu kepada segala sesuatu sehingga segala sesuatu tidak ada yang tidak kenal kepadamu. Sedaya ku kenal. Barengaten para bapak. Di samping meniku pengen gih mengenakan diri kepadaku sehingga aku melihat engkau jelas saya lihat dalam segala sesuatu. Para bapak, ini enten dua tingkatan. Melihat Allah. Melihat Allah. Ini para bapak Intensi melihat itu artinya mengerti. Enten melihat itu artinya memandang. Allah mengenakan diri kepada kita. Mengenakan Nopo menakan lah kula sampean ku sing gawe sapa to? Hmm. Apa gak kenal mbek sing gawe? Kula iya. jenengan diparingi mata sing maringi mataku sapa? Diparingi kuping sing maring kupingku sapa? Diparingi pun sedaya anggota-anggota yang bisa digunakan untuk semua kepentingan dan kebutuhan kita. Iku apa sing gawe Allah? Kok sampai gak kenal be Allah ku? Ku jenenge menengahkan diri. Sehingga aku melihat engkau ya Allah. Melihat iku ono tingkatan luru. Ono melihat iku siji. Merasa diawasi luru memandang dengan mata hati. Dengan mata hati tenggene si Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Akhbirni anil Ihsan, Ya Rasul, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Nabi dawuh antak budallah ka'annaka tara. Wa in lam takun tara fa innahu yarak. tiangku makomi memakom makom syuhud. Makom syuhud itu sudah punya derajat bisa memandang. Niku setiap melihat nopo-nopo memandang Allah. Karena nur yang diberikan datang tiang niku wau tandek tengriki ceritane tengriki nggih Ibnu Athaillah Sakandari jadi Ibnu Athaillah Sakandari bisa melihat Allah pada segala sesuatu dadi ndelok wedhus ngono nyawang Allah ndelok wit-witan nyawang Allah melihat bunga memandang Allah kalau oh, Bapak melihat gunung memandang Allah, melihat lautan memandang Allah, melihat matahari memandang Allah, terus ngoten. Apa Allah manggon kono? Enggak, enggak. Nur Nur, nur Allah yang diberikan kepada Ibn Atoyla Sakandari. Sehingga bisa mandang Allah. Wong sing makome makom makom hijab masih tertutup dari sakit nyawang Allah. Ini ku cukup mengerti. Melihat kambing mengerti kambing ciptaan Allah. Eling, pikir, eling ku dikir. Ibu-ibu badhe masak terong. Terong kok warnane wungu. Ah, terong kok gede doh. Koyok gehe bapake. Rupane wungu lho. Sing ngecat wungu ku lho sapa? Allah. Ngoten Delok lombok yang ngono lombok abang, lombok ijo ngono. Sing gawe pedes ku sapa? Allah. Sing gawe ijo ku sapa? Allah. Sing gawe abang ku sapa? Allah. Sing jeneng merica lho glintiran iku seracak. Nggih. Tumbar ku ya ngono padha. Glintiran iku padha. Secembe sampean gawe gak padha. Nggih. Tapi kapan wijen sing ditemplek ning onde-onde padha kabeh potongane Nggih. Ini para bapak menunjukkan sifat wahdaniyah Allah. Kuwi keling ning ngene Gusti Allah. Nah niki bar ngaji mengki sampean damel niki, Bu. Tiap damel lombok ilingo Gusti Allah. Setiap melihat terong ilingo Gusti Allah. Setiap melihat garam ilingo Gusti Allah. Niki jenengan kula barang nek ngono kabeh iki dadi zikir maring Allah. Zikir Niki wong nek makome makom hijab isi ketutupan durung bisa nyawang Allah nggih niku eling eling. Di nek nerjemah iki Gusti kalau pengen sampun mengenalkan diri datang kulo. Mulane kulo kenal panjenengan, kulo sakit eling pengen setiap aku memandang segala sesuatu. Nggih. Biyen jalan ke pun kulaturaken bolak-balik meripat iso nyawang. Ilinga bisa Allah sing maringi Allah. Kuping bisa krungu, ilinga sing maringi Allah. Para bapak, inilah namanya Allah iku zahir, jelas. Allahu al-zahiru wal batinu. Sing batinku, ku piye batin niku samar gak ketok. Kanggone wong sing durung bisa nyawang Allah jenenge wong fi maqamil hijab. Iki Allah ku ra ketok. Allah ku gak ketok, para bapak. Sing ketok itu adalah gejala-gejalanya. Sing ketok gejala-gejalanya. Delok gaweane Allah gawiannya Allah, gawiannya Allah. Maka berarti kita bisa ingat Allah. Tapi gak bisa nyawang, ku Allah al-batin. Kemudian al-zahir Allah ku ketok jelas kangene wong sing fi misu syuhud. Sing bisa nyawang si Allah. Para bapak Asyik. eh Abdus Salam bin Masis gurune Syekh Abdul Hasan Asadili sing tarikate kula pengen ikuti niki gurune jenenge Abdus Salam bin Masis niku berpesan dateng Syekh Hasan Asadili Syekh Hasan Asadili dawuh Awsoni ustadi. Berwasiat kepadaku guruku. Abdul Salam bin Masis. Wasiati an khauf minallah khaufan manu bihi min kulli syai. Wahdar qalbaka ayyak mana minallah fi syai. Fala makna lil khauf bin syai' wala lil amni minallah fi Wahadid basar basaral iman tajidillah fi kulli syai' wa inda kulli syai' wa ma'a kulli syai' wa fauqa kulli syai' wa tahta kulli syai' wa qariban min kulli syai' wa muhitan kulli syai' bikurbin wa wasfu wa hatatin wa naqtuh wa udda anil wal hudud wa anil amakini wal jihad wa nisubati wal kurbi bil masafat wa nidauri bil makhluqat mahab al kulla fi wasfihi al awali, wal akhiri wal dhahiri wal batini wa huwa huwa kana Allahu wala syai'a ma'ahu wa wal an alama alaihi kan Abdul Salam bin Masisku berpesan datang Syekh Abdul Hasan Asanili. Takutlah kepada Allah. Yang benar-benar takut. Kalau kamu benar-benar takut kepada Allah, maka kau engkau merasa aman dari segala sesuatu. Wong kene wedi temenan yang kusya Allah, aman dari segala sesuatu. Aman dari godaan jin. Aman dari godaan setan. Aman dari bahaya segala sesuatu. Karena man atau Allah atau ahu kullu syai'. Eh, Baman khawfallah khawfahu kullu syai'. Oh, Bapak Asyih Sahal bin Abdillah Atustari ketika memulai nggih tampak tingkatan-tingkatan makomnya niku Di diweruhno wong sing aneh-aneh baik ku nanti pengen Jumatan ku manggon barisan yang paling depan yang paling depan. Tapi krono berangkat ini ku keri terpaksa harus ngelangkai punda ewong. Ngelangkai punda ewong. Ini para bapak wonten Mekah teng Madinah nek panggunane wis pol orang-orang luar biasa seperti itu. Indonesia ku wonge cilik-cilik, endek-endek, nek lungguh ya ketok endek. Sing teko keri sing dhuwur-dhuwur pengen manggon ngarep pada budale keri. Ku mesti nglangkai, nglangkai, nglangkai. Niku haram, nggih. Mane wong Indonesia aja sok tiru-tiru. Itu kok keri ya ning buri. Aja sampai nglarakno atine wong. Dan sah saat bin Abdullah tustariku ngelangkai, ngelangkai. Akhirnya manggun pas neng gurine pengimaman. Wayai imam niku khutbah, kebet Keblet ngising, Keblet ngising, keblet nguyuh, Rakenai kena dimpet, Bingung Nek aku metu ngising, aku metu nguyuh, wis gak menangi Jumatan. Hmm. Nek upamane tak empet, aku yo ya gak iso salat wong empet. Nggih. Nggih sampean saged, Pak. Kebelet ngising salat. Hmm, iso kebrojo temenan. Nggih. Akhir bingung ya, Pak. Di sana wong sisih tengene. Nggih. Tablek. Sahal kaget. Orang tahu kenal kok ngerti jenengku sahal. Nggih. Keblet ngising. Nggih. Keblet nguyuh. Nggih. Wis nguyuh ngisinga. Mulai tata takoki selesai munio naam. Nggih. Akhire serbanku dijupuk dikrodongno sahal bin Abdullah Bustari. Lan dikrodongi serban ku rumangsane ning jabane masjid ku ana wit kurma ngisore wit kurma ku wonten jeding nggih. Enten jeding. Sandingi pasane ana pemondokan rumah yang indah. Teng jeding niku ngenten anduke, enten sikate, enten sabune, banyune kathah, nggih enten nggih Klose TWC niku nggih enten. Pun dengan niku saenake pun nggih pipis nggih ngwengek bar tenung wadus pisan sabunan serbetan. Bareng sabun nganggu pakaian pun rampung ditakoni ya, sudah ngono. Naam. Ya. <laughs> Nek urung mari atek naam ya si cocik ngising iso ning kono. Nah, para bapak barang dijabut ngeten benteng riku. Wis puas, wis ngising, wis nguyuh. Tur menangi khotib iku nggih, imame munggah khutbah. Iki jenenge memindahkan jasad ke tempat yang lain dengan toyil waktu, ngiset waktu. Padahal ngising ku ya suwe, nggih. Abdus ku ya suwe, serbitan ku ya suwe. Tapi imami ku durung khutbah. Ini kan berarti hanya beberapa menit saja. Toyil oh iya waktu. Jambai ya e penasaran. Aku rung tahu kenal. Badane sholat. betah yang niki. Wajah iku e mencor. Ganteng. Ditututi. Ditututi. Eh. Pak, Pak, Pak. Lo pengen matur sekedap. Nopo. Wong kulo nembe panggil jenengan sepindah. Dengan kok perso nggih jeneng kulo. Nggih. Kok persone kula sedeng kebelet. Wong iku nek makrifat Allah ora ana barang sing gak dingerteni. Ngoten. Iki para bapak Nek wong iku wis dzikire ning Gusti Allah wis otomatis. Ora pedhot dzikire Gusti Allah, memang bersih atine. Iki koyok ngilot. Apa saja yang ada bisa diketahui. Di Dikrenteke wong yo ngerti, kebelete wong yo ngerti, nggih. Jenenge wong yo ngerti. Eh, lajeng kok bisa ngoten jenengan? didawi man atau Allah atau ahu kullu syai. Sapa sing taat Allah ditaati segala sesuatu. Man khafa Allah khafahu kullu syai. Barang siapa yang takut kepada Allah ditakuti segala sesuatu. Utlub tajid. Cari Allah, nanti kamu akan ketemu. kalau Bapak ini Sabin Abdillah Abu Stari. Terus suatu ketika Abu Sinten Sal bin Abdillah niku buru berburu binatang teng hutan. Tersesat. Jadi kan kata Pak G, wong penelitian neng hutan tersesat. Teng film. Ya ngono kok tersesat mupeng mupeng mupeng mupeng loh kok rene meneh <laughs> mupeng mupeng ternyata tambah jauh ke dalam nggih mboten tambah metu ning tambah melebu tambah jauh ke dalam terbapak bapak bingung akhirnya sesahal niku haus sesahal niku lapar kados-kados niki ya tidak ada harapan hidup tengah hutan. Dia tiba-tiba ketemu seorang muda, syab pemuda, iku naik singa, numpak singa. ini Niku diderekno beberapa orang juga mengendarai singa, numpak singa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sahal. Mhm. Nggih. <laughs> Lho kowe suruh jenenge sahal. Luwe nggih, ngelak nggih. Ngeten iki teknik kendi. Usrap minum. Nggih. Teknik roti. Kul, makanlah. Nggih. Gumun piambae. kuro merasa heran kali jenengan. Nggih. Ngeten kok sakit metu nggih. Ada banyu Ngeten kok sakit medal roti. Singaku binatang buas kok nurut dengan tumpahi. Man atau Allah atau aku kulusi. Barang siapa taat kepada Allah ditaati segala sesuatu. Wa man khafallah khafahu kullu kulusi. Barang siapa yang takut Allah ditakuti segala sesuatu. Ibu bapak Dawe niku wau Abdul Salam bin Masih dawuh ning Syabi Hasan Asadili wedi ya ning Allah sing temenan. Nggih. sing temenan nggih. Kok sampean kadang wedi kowe etok-etokan. Nggih. Wis dan barang pangkat sik turu ae. <laughs> subuh malah kelonan. gak wedi panen yura zakat gak wedine Gusti Allah para bapak bermaksiat seenak sendiri gak wedine Gusti Allah wedi sing temenan yang Gusti Allah kapan wedi temenan awakmu aman dari segala sesuatu aman Insya Allah pedok macan juga nyokot nggih Petuk jin, jin ya orang gudo. Petuk setan gak iso ganggu. Segala sesuatu. Kalau segala sesuatu takut kepada kamu, maka kamu aman dari segala sesuatu. Saat musibah kloba kelobaka ayak mana minallah fi syait. hindari atimu ojo ngerasa aman saking Allah Ya, mergonduwi sesuatu. Engko para bapak kadang-kadang dupeh duwe kowe wis ora wedi mek Gusti Allah. Sing penting kan duit. Omahku tingkat, dhuwitku akeh. Lah apa jamaah? Enten mboten? Lulus aku maju, mobilku bagus-bagus, lah pada ngaji barang. Ini namanya merasa aman dari siksa Allah karena mempunyai sesuatu. Nggih. bapak, nggih. Aja aman. Mempunyai sesuatu sing contoh niku bondo. Kadang ada wong dumpeh, dupeh duwe sa, duwe ilmu ngrasa aman dari siksa Allah ngerasa aman dari bentuknya Allah tupeh duwene ilmu Melani para bapak wong ahli sufi mengatakan terkadang ilmu itu menjadi hijab kepada Allah Iki sing gak patek pahamno menentang. Enten kiai menentang ucapan ngeten niku. Kok ono ilmu kok dadi hijab? Para bapak kanjeng Nabi dawuh. Kanjeng Nabi dawuh asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun la yang fakhullah bi ilmi. Iku jenenge ilmu dadi hijab. Asadun nas lebih beratnya manusia, siksanya besok dari kiamat adalah orang alim yang ilmunya tidak manfaat. Itu namanya ilmu jadi hijab. Wong sing diparingi dadi wong alim tapi ilmune gak manfaat, iku menjadi hijab kepada Allah tambah jauh, tambah jauh. Ning Gusti Allah ora wedi. Ning Gusti Allah ora taat dumeh duwene ilmu. Nggih. Bapak, biyen kula aturaken jenengan Imam Ghazali dawuh Ya, sifat takabur itu penyebab ana pitu. Nomor siji kasratul ulum. Pirang-pirang wong sing ilmune akeh ora tambah tawaduk tapi tambah takab, takabur, sombong. Ya. Dupeh doktor, dumeh profesor, dumeh DRS, ya. Sombong aku ada, nek sebab akeh ilmu wongku dadi sombong. Nek sebab ilmu wong dadi sombong, ilmu itu menjadi hijab. Menjadi penghalang hatinya ingat Allah. Nomor loro kasratul akmal. ake Akeh amal ku kadang-kadang dadi hijab pirang-pirang wong sing amale akeh dadi sum opo oh, jamaah dina suwengi ping pindho to aku lho ping 5 genep opo oh, paling-paling kowe poso Senin Kamis aku iki lho poso Daud Masya Allah mengajar itu piro sehari hanya berapa jam aku full pagi sore mengajar terus pun jenenge banyak amal malah dadi som Iku berarti terkadang banyak amal menjadi hi, hijab. Nggih. Huruf. Nomor telu kasratul amwal. itu tambah sambrek nih Kasatul amwal ku wong sing akeh bandane, sombong. Wah, itu pirang-pirang ni Nggih. Dupeh akeh bodone sombong. Nganggep wong melarat ngono ya apa ngono. <laughs> Ketinggal iman mau suge-suge, mosok nate sumerep lemah nih. Nah, udah nggak terus. Kak <laughs> roh lemah. Jadi itu gak duwe iku mesti gak roh langit madep ngisor. Ama Di wong sombong ana sebabe akeh il. Ana wong sumbung sebabe akeh a amal. Ana wong sumbung sebabe akeh amal bondo. Ana wong sumbung sebab akeh akwan. Kasratul awan banyaknya pendukung Kulon kandidat-kandidatnya sing dukung akeh. Uh, ndase sak rinjing. Asa tulawan nggih. Para bapak, enten wong sumuk kasta tutalamit. Muridnya akeh kuwi sumur iku nggih enten. Atah. Nggih, dupe ana kiai pondoke cilik santrine nggo 15 omong-omongan kondo. Gen kula santri paling titik kalah ewu. masya allah. nanti petok tiyang nggih mboten takon butun napa jane lagi. Pun pinten Pak niku? kansal. Nomor enam Al-Jamal. Al-Jamal itu kecantikan. Yeah ketampanan Delok entuk wong ayu-ayu ku delok wong elek ku ya apa dulu. Boleh <laughs> tak delok-delok wong sing kata takwa Allah ku malah sing elek-elek. Nggih. Wong sing elek-elek iki kudunge ya rapet terus ngono. Mengsine ya rapet terus. <laughs> Soalnya apa? Sing dipamerne iku apa? <laughs> <laughs> Memene kento ya kento wireng. Dadi gak gelem buka kento gak gelem. Tapi sing cantik-cantik sing mulus-mulus iku delok kento le diler Kento le diler nggih. Rambute gak ditutupi ngono. Dodone iku sing gupitane gunung itu kita nong. Delok-delokku malah sing elek-elekku sing takwa Allah. Dene wis rupane gak takwa pisan wis bar. sing dipek. Lalu niki al jamal ketampanan, kecantikan kusok dadi nosum sombong. Nomor pitu al kuwah kuatul jasmani, kuat fisik, ahli gelut, ahli tinju, ahli gulat. Wah, niku kadang-kadang sombong orang bapak nggih. Nah, niki jengit terkadang ilmu itu menjadi hijab di sini kalau memang ilmu itu menjadikan takabur. Orang bapak sak terusai. Senajan awakmu duwe ilmu sing akeh, aja merasa aman daripada siksane Allah. Jangan merasa aman daripada hudubnya Allah. Wali tetap jalu Allahumma nggih. Inna nas'aluka ridoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terus cek leren-leren. Tapi mana fala makna lil khaufi min syai' enggak ada artinya kamu takut sesuatu tuh enggak ada artinya. Kamu takut binatang enggak ada artinya. Kamu takut kepada apa ikan hiu enggak ada artinya. Enggak ada artinya. Gimana takutlah kepada Allah. Kalau kamu takut kepada Allah, ikan hiu tidak akan menelan engkau berkelompok. Nek kui takut Allah, ikan ju akan takut kepadamu. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya merasa aman dari Allah dalam segala sesuatu. Awakmu kok iso ngerasa aman saka siksane Allah. Ngerasa aman saka bendune Allah ku sing mbok duweki apa? Nggih. Bondo ya gak nyukupi. Ilmu juga nyukupi, amal juga nyukupi, ya. Gak nyukupi. Ini tidak ada artinya. Bahadid basarul iman tajamkan pandangan imanmu. Ya. Pandangan imanmu tajamkan. Nanti kamu akan menemukan Allah dalam segala sesuatu. Lah niku ya. Menemukan Allah ada dua arti. Satu artinya eling Allah. Kedua memandang Allah. Kamu akan menemukan Allah dalam segala sesuatu. Di samping segala sesuatu. Eh, di atas segala sesuatu. Di bawah segala sesuatu. Allah itu dekat dari segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Tapi ingat bikur bin wa wasfuh babi khotatin wa hiyanatuh Allah itu cedek ning cedek sifatnya Allah Tutu cedek sifatnya makhluk Allah itu meliputi meliputi sifatnya Allah Tutu meliputi sifatnya makhluk sifatnya Allah bapak nek cedeke makhluk Pak niki cedek kalih cagak. Iki jenenge cedek dengan singgulan. Bapak iku gak nyenggol cedek ambek cagak. Itu namanya cedek dengan adanya jarak. Nggih mboten? Wah, kula ngaji kula paling cedek kali Yai Jamal sing arep dhewe Kira-kira pirang meter, kalih meter. Iki jenenge cedek dengan pakai jarak. Allah iku cedek ora singgulan aduh tanpa jarak. Nggih. Aja padakno. Soale makhluk ku ana jirime. Nggih. Bapak ini ku enten jirime, jaga ana jirime. nek cedek niku ana jarake. Nggih. Kadang cedek pakai sentuhan. Abduh bisa dukur jarak, ini sebab onok jirime. Allah tidak ada jirimnya. Jadi Allah nek cedek tanpa singgulan, abduh tanpa jarak. Orang Bapak Allah meliputi. Meliputi, meliputi sifatnya Allah. Aja meliputi sifatnya mulen. Ini <laughs> anu bisa mulen badan mulku ana jerone gedang, nggih, jerone gedang terus dibuntel ambek non <laughs> dibuntel ambek napa jenenge niku mbek glepung. Lho, iku jenenge glepung ki meliputi gedang, nggih. Ora ngono iku Gusti Allah. Hmm. Sebab apa gedang iku ana jirime, glepung ana jirime. Allah ku gak ono jirime. Kula ku diliputi kali udara, kali angin. Allah ku meliputi kita, tapi gak kaya angin ngono iku. Sebabnya angin ono jirime. Meliputi gak ngono iku. Yo ya piye? Ya wis ngono ae. Ya ngono tapi gak ngono ngono. Pena, ya ngono tapi gak ngono. <laughs> Oh Bapak, Niki aja dipikir jeru, ojo, Ngono tok. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikir-pikir makhluk Allah, aja jeru-jeru mikir zate Allah. Nggih. Wis ngono wae. Ya ngono tapi gak ngono. <laughs> Allah ku meliputi tapi meliputi sifatnya Allah. Nggih. Katakanlah bahwa Allah itu tidak pakai wadah anidorfiyah. Nek dan Allah neng jeru neng riki. Orang aku Allah ku melebur jeru jero ini. kene, aku ya jangkrik ran. Allah itu enggak pakai wadah. Allah itu orang pakai batas, nggih. batas si. batase, ora ana tempat ora tempate, orang nak arah arai. Allah apa yang ngarepmu? Ora. Apa yang burimu? Ora. Apa sisi tengenmu? Ora. Apa sisi kiwamu? Ora. Apa jerone awakmu? Oh, ora. Hmm. Tapi Allah itu di atasmu, di bawahmu, di dalam kamu, di sampingmu. Tapi ya, iku sipate Allah aja dipadakno ambek ji jirim, ambek makhluk iki jenenge ning jerone aku, di sampingku. Hmm. Kapan aku ngene iki berarti di atasku. <laughs> Allah gak ngono kuwi. Gak ngono kuwi. Kursiku di bawahku. Hmm. Di bawahku. Iki ketok didelok soalnya kursi ana jirime aku ana jirime ketok ning ngisorku. Nah iki niki sandingku bisa dikatakan di sampingku, bisa dikatakan di atasku, nika nek jirime. Allah iku ya ning dhuwurku, ya ning ngisorku, ya ning jerone aku, kiwa tengenku, ngarepku, mburiku, tapi gak ngono kuwi. Paham nggih? Nek sulit-sulit mikir ya ngono tapi gak ngono. <laughs> Nah, kalau bapak mulane kula matur iki wis jero dirungokno aja sampai keliru, nggih. Gusti aku mboten kok duwe bojo. Allah iku ora kok cedhek cedhek-cedhek dengan ada jaraknya. Aku cedhek mbek Gusti Allah kira-kira karo tengah meter ngono lho. <laughs> Ndak ada gitu. Wa huwa Allah ku ya Allah. Allah itu sudah ada tidak ada yang bersama dengan Allah. Di zaman azal sing ana Allah tok. Liyane Allah ka ana. Nggih, ka ana. Sing ana Allah tok. Sampai sekarang bagi orang yang makom fana sekarang ini tidak ada apa-apa. Yang ada hanya Allah. Wong kapan makom fana ku ndelok cagak ya Allah. Ndelok hewan ya Allah, ndelok dirinya ya Allah. Tapi waktu ngene iki josok ngomong. Hmm. Nek ngomong orang ahli syariat menganggap itu syirik. Kalau sudah menganggap syirik maka akan dibunuh. Termasuk Termasuk Pak sesi Jen Jenar. Termasuk Husin bin Mansur Al-Hallaj ikut dibunuh. Tapi nopo ahli syariat mengatakan itu syirik, itu murtad. Nah, mulane menang Kaya Ali Zain Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah. Ketika ditanya tentang ilmu, ilmuku ada dua. Yang satu aku berikan kamu, yang satu tidak. Seandainya satu berikan kamu, kamu menganggap saya penyembah berhala. Tapi pun di, berhala kyo ya Allah. <laughs> gitu. Jadi dianggap penyembah berhala. Mulanya aku gak ngomong. Ini aku ngomong mau belah. Hmm. Orang Bapak, sahabat Aburah juga begitu. Ilmuku dua kantong dari Rasulullah. Yang satu kantong aku berikan kamu. Yang satu kantong tidak. Kalau yang satu kantong ini aku berikan kamu. Leherku kamu penggal. Ini hmm. Niki para bapak hakikat nek wis tekan ilmu fana kaya ngoten. Tapi aja dibayangno para bapak, aja dibayangno Allah ku ning jurune sapi ning jurune. Oh, mboten nggih. Awake dhewe ora sampai ke sana. Awake dhewe iku cukup ning delok sapi ilingo Allah. Sing gawe sapi Allah. Nek warus wedhus ilingo sing gawe wedhus Allah nek waduh lombok ilingo Singgawi lombok Allah dulu wit-witan ilingo Allah Singgawi pitwitan Allah dan begitu seterusnya Muka-muka paring ilmu yang manfaat barokah Bismillahirrahmanirrahim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina lahusna بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا

Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardut ilayya inda hajati ilayhi wa tunsini ya rabbal alamin Allahumma inni astaudi'uka ma alam tanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin Allahumma inni astaudhi'uka ma alam tanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi Ya Rabbal Alamin Al-Fatihah Subhanallah Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh